فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار اخواني في الدين معاشر المسلمين para peserta daurah yang saya muliakan dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dan berbagai nikmat-nikmatnya yang Allah curahkan dan limpahkan kepada kita maka <clears throat> tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya sehingga sampai detik ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba Allah yang mukmin, muslim. Bahkan lebih dari itu secara khusus kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya para sunniyun atau as-salafiyun menjadi ahlus sunnah wal jamaah menjadi para salafiyun pengikut-pengikut para salaf yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat-sahabatnya para tabi'in dan para tabi'at tabi'in generasi terbaik dari umat Islam generasi utama dari seluruh umat yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah di zamanku generasiku yakni Rasulullah bersama para sahabatnya kemudian setelahnya kata Rasulullah yaitu para tabi'in murid-murid sahabat Rasulullah, kemudian setelahnya para tabi'in tabi'in yaitu cucu murid para tabi'in atau cucu murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memahamkan kepada kita manhaj tariqah jalan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah berdasarkan pemahaman para salaful ummah para pendahulu-pendahulu umat yang saleh yang telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> Ikhwani fid din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan hari yang berbahagia ini di yaumul Jum'ah pada tanggal 10 Maret 2017 atau bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 1438 Hijriah. Naam, kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam acara daurah sehari insyaallah taala sampai qabla al-asr biidznillah jalla wa ala dengan pembahasan sebagaimana yang antum telah ketahui dan telah membaca pada pamflet yang tertulis yaitu dengan meringkas dari kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql yaitu manhaj para nabi di dalam berdakwah ilallah atau di dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang padanya sesuai dengan hikmah dan akal fitrah kitab ini ditulis oleh Syekhana guru kami Al-Allamah Ustaz Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Naam. Kitab ini diberi judul dengan Manhaj Manhajul Anbiya. Bagaimana manhaj metode jalan para nabi di dalam berdakwah ilallah yang sesuai dengan hikmah dan fitrah. al akal yang dimaksud adalah fitrah. Naam. Manhaj sebelum kita meringkas kitab ini terlebih dahulu kita penting untuk memahami makna manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj dalam syariatul Islam? yang sering kita sebutkan naam dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Manhaj secara bahasa dalam bahasa Arab artinya at-tariq, jalan. Secara istilah syariah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita seperti Syekh Rabi sendiri dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri Allah taala. Nah, mereka menyatakan bahwa manhaj secara istilah syariah adalah at-tariq alladhi taqarrara bihi ahkamullah ta'ala fil ibadah wal muamalah wa kulli ma yakunu syar'an afadahul kitabul karim wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam manhaj adalah jalan yang dengannya terikrarkan, ditetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, muamalah dan seluruh hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj. Yakni jalan yang dengannya ditetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berlangsung dan berlaku hukum-hukum Allah. Baik dalam hal ibadah, muamalah, akhlak dan seluruh perkara yang disyariatkan. Yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Itulah makna manhaj. Nah, berarti manhaj ini lebih umum masuk di dalamnya akidah, tauhid, ibadah, muamalah dan sebagainya. Naam. Sehingga dari sini kita tahu bahwa antara manhaj dengan akidah ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah taala nantinya biidznillah orang-orang yang memisahkan dan ini keliru antara akidah dan manhaj. Naam. Akidah adalah manhaj, manhaj adalah akidah. Demikian. Taib. Ikhwani fi din azakumullah. Maka beliau penulis Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah taala dalam kitabnya ini menjelaskan tentang manhaj para nabi bagaimana para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasul Naam dalam mengemban Islam ini. Ya, bagaimana manhaj mereka? Khususnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar atau dalam berdakwah karena Allah mengutus mereka tujuannya untuk berdakwah. Nah, demikian maka beliau penulis rahim hafizahullahu taala menekankan di dalam kitab ini khususnya tujuan atau visi dan misi diutusnya para nabi dan rasul Nah, apa tujuannya? Ya, maka kita telah jelaskan dalam khutbatul Jum'ah bahwa tujuan tertinggi diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk mewujudkan kemurnian ibadah. Untuk mewujudkan mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Nah dan diutusnya Rasulullah Naam ditambah dengan perwujudan kalimat wa anna Muhammad Rasulullah demikian ikhwani fi din sehingga beliau menjelaskan dalam kitab ini bagaimana para nabi dan rasul khususnya para rasul ya ulul azmi mulai dari Nuh alaihi salam Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunan dari para para nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Yakub, Ishak, dari Ismail sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan seluruh para anbiya war rusul. Ternyata mereka bersepakat dalam manhaj mereka berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu puncak dari segala puncak tujuan. Nah, puncak dari segala tujuan adalah perwujudan dakwah la ilaha illallah. Dan setelah diutusnya Rasulullah SAW, wa anna Muhammadan Rasulullah. Demikian barakallahu fikum. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman nanti dia sebagai pertanda hari kiamat besar untuk mengumandangkan bahwa beliau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum dan sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita meringkas insyaallah taala karena nantinya kita akan menjelaskan ya setelah kita mengetahui kebenaran manhaj dakwah para anbiya kita harus tahu lawannya ya kebatilan-kebatilan manhaj yang batil yang keliru metode yang salah dalam berdakwah terhadap Islam kita harus mengetahuinya dan itulah metode para nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran mubashirina wa mumbirin. Tugas para nabi dua. mubashirin menjelaskan kebenaran. Jalan-jalan menuju surga. Dan mundirin memperingatkan kebatilan jalan-jalan yang menuju kepada neraka. Ini dua tugas para Nabi wa rasul. Dua sayap. Siapa yang hanya berdakwah dengan kebenaran, tidak menjelaskan kebatilan, salah, keliru atau hanya menjelaskan kebatilan, tidak menjelaskan kebenaran, keliru juga. Dua-duanya harus berjalan seiring. Ini manhaj para nabi dan rasul. Mubashirina wa mundhirin. Memberi peringatan, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Memberi janji dan memberi ancaman. Yuraghibun wa yurahibun. Rogoban wa rohaba, Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberi janji, berita gembira dan memberi ancaman, peringatan. Jadi dua sayap. Naam. Maka barakallahu fikum, setelah kita setelah beliau menjelaskan bagaimana dakwah para nabi dan kesepakatan mereka di dalam mendakwakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala Nah, maka kita melihat Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama dalam sejarah. NAM Yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 1 sampai 25. Naam. Silakan buka dalam surah Nuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim." Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza ja'ala yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Ta dan seterusnya al-ayah. Kata Allah sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. An anzir kaumaka agar engkau wahai Nuh memberi peringatan kepada kaummu min qabli an ya'tiyahum adabun alim sebelum datang siksaan Allah yang pedih. Maka Nabi Nuh menjalankan perintah Allah dengan menyatakan ya kaum wahai kaumku inni lakum nadhirum mubin Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Apa yang diperingatkan oleh beliau? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Agar kalian memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Hai ini kandungan kalimat la ilaha illallah. Kemurnian ibadah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara hak yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min dunihi batil Cara-cara yang lain adalah batil, salah dan batil kata Allah Subhanahu wa taala. dan Wa annahu huwal haqqa wa anna min dunihi huwal batil. Inilah cara berdakwah yang hak yaitu mendakwakan kemurnian ibadah dan memberantas kesyirikan. Naam. Jadi Allah perintahkan dan menjelaskan visi dan misi Nabi kita Nuh alaihissalam ani'budullah agar memur, kalian memurnikan ibadah hanya kepada Allah wattaquhu ati'un dan kalian bertakwa kepada Allah dan taat padanya Nah, apa yang pertama yang disebut? Ani'budun. ai ani'buduni. Agar kalian semua beribadah hanya kepada Aku kata Allah. Ni Nah, Allah tidak mengatakan melalui yang lain, tapi murni langsung kepada Allah, tidak melalui proses perantara, apapun bentuknya. Nah, maka orang-orang yang memenuhi panggilan dakwah seperti ini, yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan ampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, dan sebaliknya yang tidak memenuhi panggilan dakwah seperti ini mendapatkan ancaman yang dahsyat pula. Sehingga lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Allah berfirman melalui lisan nabinya Muhammad, nabinya Nuh alaihissalam Nabi Nuh mengatakan wahai Rabbku aku telah berdakwah terhadap kaumku siang dan malam malam dan siang Nah, jadi dakwah tidak berhenti barakallahu fikum. Dakwah itu terus menerus. Siang dan malam, malam dan siang, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, terus berdakwah. Nah, tetapi dakwah di zaman sekarang dengan terang-terangan. Zaman sembunyi-sembunyi sudah terhapus. Dihapus oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya Fasda' bima tu'mar wa a'ril musyrik. Wahai Muhammad, yang awalnya kamu sembunyi-sembunyi, sekarang fasda' tampakkan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Naam. arid anil musyrikin, berpaling dari musyrikin. Jangan ikuti jalan-jalan cara-cara musyrikin dalam cara beribadah mereka. Nah, bagaimana cara beribadah musyrikin? Di antaranya beribadah melalui perantara, melalui wasilah-wasilah, tawassul terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Nah, itu cara-cara beribadah musyrikin, sebagian dari musyrikin. Wa minhum may syams wal malaika wal anbiya di antara mereka ada yang menyembah matahari, bulan, bintang. Ada yang menyembah para malaikat, ada para nabi seperti kaum Nasrani beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Naam. Yahudi beribadah kepada Uzair. Maka ini syirkun akbar, syirikan. Nah, maka beribadah itu hanya kepada Allah langsung, tidak melalui perantara kuburan, para wali-wali dan sebagainya. Demikian. Kita lihat bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kaum Nabi Nuh alaihissalam tatkala mereka menentang dan tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Mereka ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, fafatahna alaihim uh, fantasir. Naam, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, fansurni, unsurni. Tolonglah aku. Naam. Maka Allah menolong Nabi Nuh, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepada mereka hujan dari langit terus-menerus dan air laut yang pasang. Bertemulah dua air, faltaqal ma wala amrin qad qudir. Wa hamalnahu Naam. Ala ala dusur. Faltaqal ma wala amrin qad qudir wa hamalnahu Nuh alaihi salam. Bertemulah dua air dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam di atas perahu yang telah beliau buat kemudian semuanya mustagrokun, tenggelam. Nah, ini akibat dari orang-orang yang menentang terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi yaitu di zaman Nabi Nuh sebelum ditusnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi Allah Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah sebelum ditusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh. Semua itu di atas satu millah yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 213. Kana nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu nabiyyina mubashirina wa mundhirin. wa anzala ma'ahumul kitab dan seterusnya al-ayah bahwa manusia dulu semuanya dalam satu millah, satu satu umat yaitu dengan la ilaha illallah di atas tauhid. Nah, terjadi kesyirikan ya sudah ada dosa di zaman Nabi Adam ada ada pembunuhan anaknya Nabi Adam membunuh. Ini perbuatan dosa bukan syirik. Beda perbuatan syirik dengan perbuatan maksiat. Perbuatan dosa syirik ini yang paling besar dalam Islam, yang merusak kalimat la ilaha illallah, yang menggugurkan. Adapun dosa-dosa maksiat, dosa besar, dosa kecil, ini tidak menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Tidak menggugurkan keislaman seseorang. Nah, maka terjadi kesyirikan yaitu lima orang soleh yang Allah sebut dalam surah Nuh ini. Nah, ketika mereka menyatakan la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr jangan kalian membiarkan, jangan kalian meninggalkan untuk beribadah melalui lima orang soleh ini. Ya ini kaumnya Nabi Nuh yang menyatakan demikian. Lima orang soleh ini disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Ibnu Abbas awalnya mereka ini pahlawan, orang-orang yang berjasa, orang-orang soleh yang punya jasa. Nah, generasinya tidak ingin mereka meninggal tanpa ada bekas. Akhirnya mereka membuatkan lukisannya dilukis. Nah, jadi silakan buka tafsir Ibnu Katsir terhadap uh, suratul Baqarah ayat 215. Antum akan mendapatkan riwayat ini. Dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ya, bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi itu sebelum diutus Nabi Nuh Mengapa Allah mengutus Nabi Nuh? Sebabnya karena untuk berdakwah dan memberantas kesyirikan ini yaitu mengenang berdoa kepada Allah melalui orang-orang soleh ini tadi lima orang soleh. Nam, Ya. Itu sebabnya Allah mengutus Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Untuk apa? Untuk memberantas kesyirikan yang terjadi pada kaumnya yaitu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah tidak langsung tapi melalui mengenang jasa orang-orang soleh atau para wali-wali Allah yaitu waddan yaghutha ya'uka wa nasr wasuaan Naam demikian Ikhwani fi din azakumullah maka diutuslah Nabi Nuh untuk berdakwah. Nah, ya sehingga disebutkan oleh para ulama sebab kesyirikan adalah melukibar. Kalau di zaman sekarang adalah mem mem memotret, kan? jarang lagi ada lukis cara potret, foto, diceklek sekali, muncul foto, persis, lebih mirip dengan aslinya daripada lukisan. Nah, coba kita bayangkan di dalam Al-Quran Eh, di dalam hadis tersebut mereka ini tadi berusaha menggambar lukisannya orang-orang soleh ini persis dengan apa yang mereka saksikan ketika masih hidup jadi dilukis sehingga bis, mereka bisa bedakan mana waddan mana suwaan mana yagutho mana yauko mana nasr dibedakan nah sekarang tidak perlu di zaman sekarang ada alat yang lebih canggih ceklek sekali bukan lagi mirip sama dengan aslinya Bahkan lebih canggih lagi ada yang juga sama bisa bergerak, yaitu dengan video. Lalu, para ulama mengatakan sebab yang mengantarkan kepada syirik adalah menggambar dan melukis ini tadi. Ini wasilah-wasilah syirkiyah yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lalu setelah itu datang generasi berikutnya bukan lagi perantara saja tapi langsung disembah orangnya juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau dalam rangka mendapatkan syafaat mereka barakallahu fikum Naam, maka di dalam Islam merupakan keharuman yang berat, dahsyat. Melukis atau menggambar, memotret merupakan dosa besar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh hidupkan nanti di yaumul qiyamah. Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan, apa yang kalian potret atau yang kalian lukis atau yang kalian gambar. Min dzatil arwah dari makhluk yang memiliki roh yang bernyawa seperti manusia, hewan ya, punya roh. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak punya roh atau bangunan-bangunan tidak punya roh, tidak masalah. Yang dilarang kata Rasulullah zatul arwah gambar yang memiliki roh yang hidup. Nah, itu yang merupakan dosa besar dalam Islam yang menjadi wasilah dari wasilah-wasilah kesyirikan. Taib. Demikian, kita beralih kepada Nabi yang kedua, Abu Anbiya Ibrahim alaihissalam. Nam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam suratul An'am 74 sampai 79 dan dalam ayat-ayat yang lain. 6. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nara Ibrahim malakutis samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, Atattakhidhu asnaman alihah? Apakah engkau wahai ayahku menjadikan patung-patung atau berhala-berhala itu sebagai sesembahan? Naam. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau wahai ayahku dan kaummu, pengikutmu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan barakallahu fikum fonis kesesatan nyata itu dari Allah bukan dari manusia sebagian manusia tidak senang mendengar kata-kata sesat tidak mau dengarkan kata sesat atau batil kalau begitu silahkan anda protes Allah dalam banyak ayat Al-Quran Allah yang memberi fonis kesesatan kebatilan dalam ayat ini dalam suratul An'am 74 silahkan buka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau wahai ayahku dan kaummu ikutmu dalam benar kesesatan yang nyata. Yang mana yang maksud Allah? Yang menyembah berhala ber itu kesesatan. Nah, ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikian pula kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi waliyakul mukil Allah yang penuh dengan Naam. Demikian. Ikhwani fi din azakumullah di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrik Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ifan wa ma ana minal musyrikin. Naam, Nabi Ibrahim menyatakan wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kalian. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku sepenuhnya hanya kepada Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Menghadapkan diriku dengan penuh hanif ketundukan dan lurus murni kepada Allah wa ma ana minal musyrikin dan aku kata Nabi Ibrahim tidak tergolong dalam golongan musyrikin sedikit pun nah bagaimana Allah menjelaskan visi dan misi dakwah Nabiya bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mengapa disebut Abul Ibrahim para nabi hampir seluruhnya para nabi dari Ishak dari Ismail Yakub sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan seterusnya. Nah, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Nabi Ibrahim digelari dengan Abul Ambiya Bapaknya para nabi. Bagaimana dakwah beliau? Juga puncak tertingginya adalah bagaimana memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memberantas kesyirikan. Sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang kedua setelah Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Nah, yaitu Nabi Yusuf Ibnul Karim, Ibnul Karim radhi uh, eh, alaihi salam wa alaihi musallam. Nah, yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salam Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an surah yang panjang yang kehidupan beliau Nabi Yusuf alaihissalam dan bagaimana marhala-marhala sampai beliau besar dan sampai meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkannya di dalam Al-Qur'an. Naam. Dalam surah Yusuf pada ayat 36 sampai dengan 40 dan ayat-ayat yang lainnya. 6. <clears throat> Maka kata beliau kita ringkas kisah beliau dakwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala ma'ahu sijnu fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'sir a'suru khamran." وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub maka nalana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun Naam Allah taala menyatakan wa dakhala ma'ahu sijin fatayan dua pemuda juga masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam Qala ahaduhuma berkata salah seorang dari pemuda dua pemuda tersebut sesungguhnya aku bermimpi minum khamer, dan yang lain lagi yang kedua menyatakan sesungguhnya aku bermimpi membawa di atas kepalaku sebuah atau sepotong roti khubz yang kemudian roti itu dimakan oleh burung nabi'na bita'wili beritakan kepada kami tafsir mimpi kami ini wahai pemuda yakni wahai Nabi Yusuf alaihissalam inna naraka minal muhsinin kami bertanya kepadamu karena kami melihat engkau adalah termasuk orang yang berbuat suka berbuat baik nah qala la yatikuma ta'amun tarzuqanihi illa naba'tukuma bita'wilih maka Nabi Yusuf menyatakan, "Naam, tidaklah mendatangi kalian berdua makanan yang tarzuqanihi yang kalian berdua menginfakkan makanan itu kecuali aku memberitakan kepada kalian berdua takwil mimpi kalian takwilnya qabla an ya'tiyakuma sebelum mendatangi keduanya sebelum mendatangi kalian berdua Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu adalah apa yang Allah ajarkan kepadaku. Naam. Lalu beliau menjelaskan takwil mimpi dari kedua pemuda tersebut. Naam. Lalu kemudian beliau menyatakan Inni taraktu millata qaumin sesungguhnya aku meninggalkan agama kaumku la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum, kafirun. Mereka tidak beriman kepada Allah dan terhadap hari akhirat mereka kafir. Adapun aku mengikuti millah ayahku yakni Ibrahim, Ishak dan Yakub yaitu agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Lalu beliau menjelaskan millah agama keyakinan agama dari Ibrahim, Ishak dan Yakub yang diikuti oleh beliau Nabi Yusuf yaitu maka nalana an nusyrika billah kami tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga sangat jelas memberitakan dakwah Nabi Yusuf yang beliau mengikut kepada dakwah para ayah-ayahnya yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Naam. Dengan mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian Allah melanjutkan ya sahibai as-sijn arbabun mutafarriqun khairun Amillahi amillahil wahid amillahil wahidil qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun Naam kemudian Nabi Yusuf menyatakan wahai dua sahabatku yang ada di dalam penjara arbabun mutafarriqun apakah sesembahan-sesembahan yang berjenis-jenis ini tadi itu lebih baik daripada Allah yang maha tunggal dan maha perkasa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha tidaklah kalian beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kepada perantara-perantara kecuali itu nama-nama yang kalian membuat-buat sendiri kalian dan bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian. Yang cara itu manazzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan sultan kepada kalian, yakni Allah tidak meridoi dan tidak mengizinkan cara peribadatan tersebut. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amara Allah ta'budu illa iyyah. Allah semakin menekankan dan menjelaskan bagaimana dakwah Nabi Yusuf yaitu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah itulah agama yang qayyim zalika dinul qayyim itulah agama yang lurus yang hak akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya Naam walhasil kata penulis Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala di sini ada hal yang penting untuk kita jelaskan. Naam. Beliau berkata, "Hal yabda'u fi da'wati ila Allah wa huwa masjunun dhulman yushariku fi sijan madlumun mithluhu min itharatihim wa tahyijihim 'ala al-hukkam adh-dhulmah al-mustabdin wa hadha muntaliqun siyasiyun la shakka fihi wal fursatu mataha amamuhu Au yabda'u biminha talaqa aba'uhu al-kiram wa ala ra'sihim Ibrahim Khalilullah wa, im wa imamud du'at ila tauhidillah. Naam, wa min haitsu intalaqa. Kata beliau, perhatikan bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau berdakwah mulai yakni beliau di dalam penjara bersama orang bersama dua orang yang juga terzalimi di dalam penjara Naam. Perhatikan dari mana dan bagaimana beliau memulai dakwanya. Siapa yang dihadapi? Hukam Abdul zulmah Penguasa, pemerintah yang zalim. Raja yang zalim. Itu yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Naam, apakah dakwah beliau mulai dengan cara politik? mengumpulkan massa untuk memberontak kepada raja tersebut atau membakar semangat para pemuda untuk kemudian menyelamatkan diri dari penjara dan menentang atau melawan penguasa pada waktu itu. Perhatikan. Ataukah justru dakwah beliau yang Allah perintahkan untuk hikmah dan sesuai dengan fitrah yaitu memulai dengan tauhidullah. Bagaimana para penguasa, bagaimana masyarakat mengenal tauhid dan cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini dakwah seluruh para nabi, nabi dan rasul sebelumnya. Sama sekali mereka tidak memulai dengan mengumpulkan massa membakar semangat pemuda untuk melawan penguasa yang dolim. Tetapi mereka memulai dengan tauhidullah, memperkenalkan cara beribadah, cara memurnikan ibadah kepada Allah, memperkenalkan dan menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Itu dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang telah kita bacakan ayatnya di awal ayat ataupun di pertengahan ataupun di akhir ayat <clears throat> Naam Allah mengulang-ulangi Naam Allah ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah Itulah agama yang lurus, dakwah yang benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Naam. Demikian ikhwani fidin azakumullah. fal falyabda Yusuf min hadal muntalik muqtadiyan bi abaihil kiram. Kalau begitu Nabi Yusuf memulai dakwanya dengan tauhid berangkat dari ayah-ayahnya yang mendahuluinya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan para nabi-nabi yang lainnya. Naam. Kemudian kata beliau, wa ba'da hadzal bayan al-wadih wa da'wa sarihah sarihah ila tauhid wa nabdh syirki yu'akkidu da'watahu wa hujjatahu biqaulihi inil hukmu illa lillah thumma yufassiru hadhihi al-hakimiyyah tauhidillah wa ibadatihi wahda amara alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim perhatikan dengan baik ini penting barakallahu fikum Naam. Kata Syekh rahimahafidahullah. Setelah penjelasan yang gamblang dan jelas dan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam kepada tauhid dan memberantas syirik yuakkidu da'watahu wa hujjatahu beliau semakin menekankan dakwah dan hujjahnya dengan firman Allah inil hukmu illa lillah tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau menafsirkan apa yang dimaksud dengan hukum atau hakimiyah tersebut. Beliau tafsirkan dengan tauhidullah wa tauhidul ubudiyah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Ditafsirkan dengan firman Allah setelahnya. Amara Allah ta'budu illa iyyah. Yaitu Allah perintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semurni-murninya. Itulah agama yang lurus. Naam. Dari sini kita mengetahui penyimpangan yang menetapkan adanya tauhid yang keempat, tauhid hakimiyah. Dengan berdalilkan ayat-ayat yang seperti ini tetapi melencengkan penafsirannya. Nah, seperti seseorang yang dikenal dengan Abdurrahman Abdul Khalik, pimpinan dari muassasah Ihya Uturaf yang berpusat di negeri Kuwait dan memiliki cabang-cabang di negeri kita ini di Jakarta. Ihya Uturaf yang mendalangi berbagai lembaga-lembaga Islam dengan memberikan dana-dananya yang mereka ini dengan tauhid hakimiyah ini mereka difonis oleh para ulama sebagai khawarij para terorisme radikalisme barakallahu fikum ini salah satu ilmu yang terperinci dan detail yang jarang dijelaskan dan kewajiban kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah untuk menjelaskannya. Nah, bahwa Abdurrahman Abdul Khalik menciptakan tauhid yang keempat setelah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ditambah dengan tauhid hakimiyah. tauhid hakimiyah ini yang mereka inginkan adalah la hukma illallah illa lillah tidak ada hukum kecuali hukum Allah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah secara murni dan konsekuen maka dia orang-orang kafir halal darahnya untuk ditumpahkan halal darahnya untuk dibom untuk dibinasakan Inilah maksud dan tujuan dari tauhid hakimiyah yang mereka inginkan. Padahal Allah taala menafsirkan hakimiyah yang dimaksud dalam ayat ini terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf pada ayat ke-40. Allah sendiri yang menafsirkan. Hakimiyah itu adalah tauhid al-uluhiyah wal ubudiyah. Nah, tidak perlu menciptakan tauhid yang keempat. Itu bid'ah dan dengan sebab itu ulama memfonis menyimpang Abdurrahman Abdul Khalik sampai hari ini dia belum pernah bertobat dari keyakinannya tersebut. asy syeikh Abdul Aziz bin Bas, mufti kerajaan Saudi Arabia, beberapa tahun yang telah silam memfatwakan untuk dipenjarakan. nah, Dan para terorisme-terorisme yang menjadi teman-temannya Abdurrahman Abdul Khalid. Pengikut-pengikutnya Salman Al-Auda, Safar Hawali, mereka ini doktor-doktor, Aid Al-Qarni, para doktor difatwakan oleh lajnah daimah para ulama besar untuk dimasukkan ke dalam penjara karena mereka inilah yang merupakan ideologi pemahaman khawarij yang menciptakan para terorisme-terorisme yang membuat kerusuhan dan menumpahkan darah-darah kaum muslimin dimanapun mereka berada difatwakan untuk dipenjarakan akhirnya masuk penjara tapi setelah itu keluar lagi membuat lagi lebih parah dan lebih dahsyat mereka ini juga berkawan dengan Usama bin Laden barakallahu fikum nah para ulama besar kita bermusyawarah dan bersepakat untuk memberi fatwa dengan resmi memberi, memasukkan ke dalam penjara tokoh-tokoh doktor-doktor ini tadi nah Lalu setelah itu mereka banyak kaum muslimin yang tidak paham mencaci pemerintah Arab Saudi bahwa mereka ini adalah antek-antek Amerika, antek-antek Yahudi, karena sebab memfatwakan untuk memenjarakan toko-toko yang mereka kagumi ini tadi, yaitu toko-toko Khawarij, para pemberontak, para terorisme. Nah, akhirnya mereka mencela habis-habisan pemerintah kita Arab Saudi. Yang mereka Masya Allah memiliki akidah keyakinan ahlu sunnah men memahami kalimat la ilaha illallah dan menancapkan dalam kolbu mereka dan mereka menerima nasihat para ulama sehingga mereka masukkan ke dalam penjara nah dan alhamdulillah sampai hari ini sampai detik ini pemerintah Saudi Arabia senantiasa memberantas para terorisme radikalisme tidak pernah mereka menyetujui. Nah, maka dosa dan dosa, kedoliman di atas kedoliman, orang-orang yang menyandarkan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa mereka adalah negara terorisme, wahabi. Ini kedoliman di atas kedoliman. Raja Salman, nah yang hari ini sebagai Raja Arab Saudi, yang memerintah negeri Arab Saudi, Semoga Allah melindungi dan menjaga beliau dan memberi hidayah dan taufik agar beliau semakin kokoh di atas Islam dan di atas sunnah tauhid. Beliau sangat nampak dan jelas dari program-program beliau memerangi para terorisme, khususnya kaum Syiah, kelas terorisme yang terbesar di dunia, Syiah Rafidah. Naam, yang sekarang ini menyebar dan merasut ke dalam tubuh-tubuh kaum muslimin bahkan ke tubuh pemerintahan Indonesia yang kita cintai ini pemahaman Syiah Rafidah yang dipimpin oleh Jalaluddin Rahmat Bandung nah ini pemahaman Syiah jangan mudah terpedaya dan terpengaruh mereka masuk di pemerintahan untuk memperandakan tubuh kesatuan wilayah kita, negeri Indonesia. Dan alhamdulillah pemerintah kita alhamdulillah juga mereka bersatu padu untuk memberantas dan memerangi para terorisme radikalisme ini. Alhamdulillah. Nah, tidak ada dalam Islam barakallahu fikum Rasulullah telah memperingatkan di zamannya para khulafaur rasyidin telah memerangi para terorisme ini dengan slogannya adalah la hukma illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Itu slogannya kaum Khawarij. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka ini orang-orang kafir maka dikafirkanlah kaum muslimin. Lebih-lebih pemerintah kafir halal darahnya. Ini keyakinan kaum Khawarij. Yang para pemuda Islam banyak terbakar emosionalnya karena belum faham tentang Islam yang benar. Sebagaimana para pemuda Islam di Arab Saudi terbakar semangatnya oleh tokoh-tokoh politik ini tadi yang dipenjarakan membenci pemerintah Saudi karena memfatwakan ulama memberi fatwa untuk dimasukkan dalam penjara tokoh-tokoh terorisme ini. Barakallahu fikum. Kita nasihatkan kepada para penguasa kita bahwa pemahaman ini tidak akan berhenti kalau tidak menghentikan tarbiyah. Sistem pendidikannya harus dihilangkan. Ide ideologinya, asas pemahamannya ini yang harus diberantas. Kitab-kitab yang masih menyebar yang para pemuda Islam membaca tidak punya timbangan, tidak faham, terbakar semangatnya. Berubahlah pemahaman, keyakinannya. menjadi dia para teroris. Itu sebabnya. Nah, di Indonesia ini menyebar kitab Said Kutub, Hasan Al-Banna. Said Kutub terkenal kitabnya Tafsir Fidhilalil Quran. Bahkan diterjemah dalam bahasa Indonesia semuanya berisi pemahaman terorisme dan radikalisme. Kalau ini tidak diberantas, apapun bentuknya, mati satu tumbuh seribu. Karena ideologinya tidak hilang. Kitab-kitab menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dai-dainya juga. Naam. Abu Bakar Ba'asyir, toko terorisme. Tidak ada keraguan. 100% yakin dan para pengacau-pengacau yang lainnya yang mencela pemerintah dengan menyatakan bahwa bodoh nah atau menyatakan otaknya otak jenderal uh, uh, uh, pangkatnya pangkat jenderal otaknya hansip Naudzubillah. Ini ucapan-ucapan para teroris. Barakallahu fikum. Nah, ini paham radikalisme. Jangan jauh-jauh. Nah, yang seperti ini yang harus ditangani oleh pemerintah. Secepatnya. Jangan dibiarkan merajalela. Akan menghasut dan membakar emosional yang masa ini belum faham tentang Islam yang benar, Islam yang kokoh, belum mengenal bagaimana sejarah dakwah para nabi dan rasul, belum, sehingga sangat mudah diarahkan, mudah dibakar semangatnya. Nah, lihat kebanyakan yang melakukan teror-teror ini para pemuda, karena pemuda ini gampang terbakar gampang diarahkan. Nah, siapa yang punya kewajiban? Kewajiban kita semua untuk berdakwah dengan dakwah para nabi dan rasul. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya, asar jam 3.15. Sekarang masih lewat 5 menit, 3.5 menit. Nah, masih ada 5 sampai 10 menit. Kita bacakan yang keempat. Yakni Nabi Musa alaihissalam. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang manhaj dakwah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Qasas pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yadhbah abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Firaun sombong di muka bumi dan menjadikan penduduk bumi ini berkelompok-kelompok dan di antara mereka ada kelompok yang menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin. Firaun adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Naam. Bagaimana kaum Firaun? Sama. Mereka juga kaum ahlu syirkin wa ahlu wathaniyah. Mereka menyembah berhala-berhala. Nah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, juga sama. Beliau diutus oleh Allah untuk memberantas kesyirikan yang terjadi pada kaumnya. Pada kaum Fir'aun dan tentara-tentaranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Toha ayat 9 sampai 15 Allah taala menyatakan wahal ataka hadithu Musa idra'a naran faqala li ahlihi umkuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajid 'ala nar huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fakhla' na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budun wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujziya kull litujziya kull nafsin bima tas'a Naam pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan ketika Allah menyeru Nabi Musa Naam. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fakhla'na alaik. Lepaskanlah kedua sendalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lembah tua. Dan aku memilih engkau wahai Musa, fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan padamu. Naam. Apa wahyu Allah, perintah Allah? Innani anallah la ilaha illa ana Fa Aku adalah Allah dan tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah atau dibadahi kecuali hanya aku kata Allah. Wa aqimis salata lidzikri dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Naam, demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam yaitu perwujudan tauhid kemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naam Demikian dan kaum Nabi Musa fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula Firaun yang didakwai oleh Nabi Musa berdusta dan bermaksiat. Enam, kemudian berpaling dan berusaha memadaratkan Nabi Musa, bahkan membunuhnya. Bahkan dia dengan kesombongannya menyatakan aku adalah Rob kalian. Maka Allah menyiksa dia. Nakal al akhirati wal ula. Disiksa dengan siksaan di dunia ini, di alam kuburnya dan siksaan di umul akhirah di yaumul qiyamah. Naam. Demikian ikhwani fi din azzakumullah. <clears throat> Naam. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan visi dan misi dakwah para anbiya war rusul. Naam, bahkan di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Sama. Dakwah mereka adalah wa ila adin akhahum hudan Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad, saudara mereka yaitu Nabi Hud menyeru kaumnya Nabi Hud. Ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Murnikanlah ibadah hanya kepada Allah. Bagaimana kalian ini beribadah kepada selain Allah? Atau mengambil perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah? malakum kenapa kalian demikian diucapkan oleh Nabi Hud juga Nabi Saleh kaumnya Nabi kaumnya kaum Thamud wa ila Thamud ya kaum ibudullaha malakum min ilahin ghairuh juga diucapkan oleh Nabi Shu'aib kaum Madian Nabi kaum Madian wa ila Madian akhahum Shu'aiban qala ya Qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Naam, dan seluruh para anbiya. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada salat ba'dal asr kemudian setelah itu kita membacakan keterangan singkat dari beliau tentang sebagian pemahaman yang menyelisihi dakwah para nabi dan rasul apalagi di zaman kita yang terjadi yang banyak menyebar yaitu dakwah yang hanya mementingkan politik lafah Islam dan lain sebagainya dan mengenyampingkan dakwah tauhid nah maka ini pasti akan berakibat buruk dan jelek karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Kita cukupkan sementara kita lanjutkan ba'da salatil asar. Naam, wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.